warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa dari mana? Uh, nama saya Yani dari daerah Lamping. Siap. Uh, gini Pak Ustadz, kenapa ya uh, harus ada pelakor? Wajib ada. Terus uh, kenapa para suami harus selingkuh gitu? Ya. Terus satu lagi. Ibu nanya curhat. <laughs> Stop, baik, jadi Terus satu lagi Pak Ustaz, oh. gimana caranya biar ikhlas menjalani setiap ujiannya Allah? Terima kasih Pak Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Yang pertama tentang pelakor. Bagaimana hukum pelakor? Tenanaon. Tenanaon asal tong kapangi. Menjadi masalah gede mah kapangi. maka tong bebe jaria. Begini Bu ya, secara tauhid Kenapa ada pelakor? Ibu terlalu mencintai suami ibu. Sementara Allah pun suka sama ibu. Allah itu punya sifat pencemburu. Ketika ibu terlalu mencintai suami, Allah cemburu nggak? Maka suami dirubah hatinya untuk menyukai yang lain. Supaya ibu berdoa lagi ke Allah. Saya doakan ya Allah, kalau dia memang masih baik untukku, suamiku itu, simpan dia dekat denganku di sisiku, tapi kalau sudah tidak baik untukku mengganggu kehusuanku, simpan dia di sisimu. Ngesu sedekahku, sedekahku. Eh, cara Allah supaya ibu bertauhid kembali kepada Allah. Namun diuji mah daik tahajud, daik duha. Itu tuh siapa yang seperti itu kan suami itu siapa? Saya tidak akan ngebahas pelakorna, dan itu mah semua orang. Cuman kenapa suami kita diambil orang? Nah, ibu apa tuh Kenal nepi ka suami teh dicokot ku jelema, mata tongsong disimpen di mana wae. Jadi dicokot. Nya, hiji beres tah. Bu, sing soleh ya. Ibunya ka salaki. Oke. Bu Aisyah laki. Mun kawin deui dicarek teh Allah. Ai kawin bareng ka saha? Ku Allah dicarek teh. Nah, ibu sok leuwih ya Allah curak carek atuh maka kesalaki, sing sabarnya pun pamajikan ngelawan kesalaki. kalau hoe dilawan komo urang saya antep mantap reki tuan, matong bebeja nuka hiji ibu sing sabar ini ujian sing sabar ini ujian bu aisyah lagi milik rezeki jawab lah tuh bu rezeki mun rezeki mah wa mimma yung pikun, tong dikekeup sorangan pokun saware jadi mau stresnya nah ini nuka dua nuka dua teh bagaimana ikhlas menghadapi kehidupan bersihkan hati bahwa sungguhnya semua apa yang terjadi itu biiznillah dengan izin Allah tiba-tiba ibu ketemu suami ibu di mall ibu lagi jalan-jalan suami ibu pun lagi jalan-jalan tapi terjanjian tiba-tiba suami ibu mau budak kasep mirip banget salaki orang tanya ya selagi saha eta eh, tak budak saha eta budak ayah meditasi mun hati ikhlas mah kudu ngambek aya boga budak deui alhamdulillah ya Allah boga budak deui teu kudu ayah aya masalah teh berarti teh ikhlas teh karena hati kok kotor mau ikhlas mah gak ada masalah jika istri saya baik-baik aja ayah rek nikah deui <laughs> serius saya teh Nah, ayah yang kawin deh. Kan pernah ngomong kan di ACC curang kan. Nah, akhirnya nanya tuh itu. Bener ya yang kawin deh. Sok. Subhanallah ikhlas bisa. Tapi kurang ngomong gitu teh. so so so so so Wah, ikhlas ya mah. Sok ngalobatin bang mah yuk mereka kawin deh mah yuk yuk yuk yuk yuk ah semua balik jadi bu, untung dari tidak ikhlas itu apa? Mending ikhlaskan bu. Ya, so ame haram ilah La ilaha illallah. so, lepaskan. so So Guys ah, bising teh ikhlas ngaji penting ting mah. Karena begini ya, ngaji hahaha hehehe. Hei sholat subuh keberangan ke orang disarekan ke Allah gara-gara si Epi tak ngaji keberangan suatu subuhna keberangan udara ka urang ya yuk berdoa